Ini mula-mula sekali saya mengajar perkara iman sama Allah. Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Ini yang paling pertama yang sesuai kita masuk. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai 99 nama. Di antaranya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama Yaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, al muhaymin Al-Aziz, Al-Jabbar, al Kabir Al-Khalik, Al-Bari Sampai akhirnya nah, Ini Allah Allah Rabbuna Allah Tuhan kami Kita mesti itikadkan Allah khalaqalana sam'ah Allah yang jadikan pendengaran kita wal basara dan yang menjadikan penglihatan kita Allah pendengaran kita dan mata kita dijadikan oleh Allah jadi sebentar sebesar nama Allah ini kita ulang-ulang jadi jangan sampai Allah ini yang menjadikan segala sesuatu tidak disebut-sebut lagi nama Allah. Jadi selalu nama Allah ini diulang-ulang. Allah Rabbuna, Tuhan kami. Wahdah, Esa. Esa maknanya, Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa apaannya. Pak ya? Bukannya Esa-Esa aja. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, nggak tahu apa-apa ya. Sebab namanya doang Allah Maha Esa. Ya susah ya. Allah Maha Esa artinya Allah Ta'ala Maha Esa zatnya, sifatnya dan apanya tidak ada satu sifat yang menyamai sifatnya Allah tidak ada satu zat yang menyamai zatnya Allah tidak ada di mana saja tidak ada yang menyamai zat Allah atau sebagian Allah Ta'ala itu tunggal Esa zatnya di mana saja tidak ada satu zat yang menyamai zatnya Tuhan yang menyamai apaannya Tuhan itu mana Esa ya jadi cuma kita kata esa esa aja kita nggak tahu jadi salah itu mana tidak berbilang mana itu esa kalau dua tidak esa apalagi tiga Tuhannya tiga nggak esa jadi, itu apa yang dikata Tuhan Maha Esa nggak esa Jadi karena tiga nah, saudara sekalian ini paling dulu kita kena Allah Rabbuna Allah Tuhan kami Wahdah maknanya esa. Tuhan Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa. Tuhan Maha Esa maksud kita kepada orang muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Tuhan Maha Esa orang yang di luar Islam lain lagi maknanya. Jadi maknanya esa ini banyak sekali kepada mereka-mereka. Tapi saya tidak tuju ke sana. Allah Rabbuna wahdah. Allah Tuhan kami yang esa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Ini wajib nih di hati kita ya semua. Nggak berbilang. Ini supaya terasa di hati kita Allah kita esa tidak sekutu baginya, lam yalid tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak ada seorang yang menyamai atau kan dia. Ini wajib kita nggak boleh roba-roba lagi. Ya, Pak. Kalau kolana sama dia yang jadikan pendengaran kita. Kita bisa mendengar ini Pendengaran dijadikan oleh Allah Ta'ala. Wal basoro dan mata kita. Wa al akla. Dia yang jadikan, berikan kita akal. Itu akal pemberian Allah yang sederhana. Jangan jangan kita berat bahwasanya wah kita ilmuwan. Wah kita ini apa namanya orang yang mau intelek betul begini begini begini begini begini begini. Ini pemberian Allah yang sederhana jadi kalau yang nggak masuk di akal kita nggak mau percaya. Walhal ini yang dijadikan oleh Allah Taala langit dan bumi ini, yang serupa ini beratus ribu banyaknya, yang serupa luasnya langit dan bumi ini. Ya, itu wajib kita etikatkan yang demikian. Jadi nanti insya Allah Taala pada lain giliran kita pegang kitab itu dan kita kena begini begini begini. Jadi kita kenal betul-betul nanti Allah yang Maha Esa gimana. Sebab ada orang keberatan Allah katanya bukan nama Tuhan. Nah, jadi saya tidak mau panjang lebar lagi cerita, sudah banyak lagi. Ada lagi yang mengatakan, wah Tuhan ini pakai hukum tangan, pakai potong tangan, kejam juga katanya daripada hukumnya-hukumnya Allah Taala. Jadi akhirnya saudara sekalian kita jadi murtad, mengingkari apa yang diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena banyaknya macam-macam semua timbul, jadi susah sekalian dah kita yang rapi serapi-rapinya saudara sekalian. Bukan itu saja banyak sekali nanti. Ini ini ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, macam-macam perubahan. Jadi dari itu perlu kita pegang. Jangan apa meleset, itu Jangan apa goyang, jangan apa turut-turutan. Aja turutan kalau nggak diam, payah. Goyang terus. Ah, dapat ini barangkali ini benar, Bagi ini benar. Ah, terus, lantas terus kita nggak nggak tetapnya demikian. Jadi perlu sini nara sunahul ajibah. Kita lihat ciptaan Allah yang ajib. Langit, bumi, bintang sama sekali ini untuk kita pikirkan. Wa tasma'u bihi dan kita dapat mendengar dari telinga kita ini. Wa nufakkiru fihi kita dapat berpikir semua dengan akal-akal kita. Jadi panukmin kita beriman. Jadi iman ini datang kita berpikir Anehnya suatu barang yang aneh dan kita dengar dan kita berpikir, iman kita ini bikin kuat. Nazdadu imanan. Kita bertambah iman kula mata ta'amalna. Saban kita tambah pikir pikiran kita, mafi samawati wal ardi. Apa yang di langit dan di bumi, ah kita pikirin yang demikian. Tapi ada makhluk-makhluk manusia yang nggak mau pikirin, nggak pikirin ke sana. Siapa yang jadikan ini apa sama sekali? Ah, dia nggak pikirin. Jadi tidak sedikit orang yang lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, tapi tidak menjadi iman kepada mereka itu bagi orang yang munafik. Seperti masalah Abi Jahal. Abi Jahal tuh bukan nggak kenal Nabi Muhammad. Dia bilang, aku percaya kepada Muhammad. Tapi yang aku tidak percaya yang didatangkan oleh Muhammad. Muhammadnya belum pernah bohong. Nabi Muhammad belum pernah justa, belum pernah bohongin orang, belum pernah tipu orang, belum apa. Siapa aja percaya. Gak ada orang yang gak percaya Nabi Muhammad waktu itu. Orang kafir pada percaya. Tapi waktu Nabi Muhammad mendakwakan jadi Rasul, Abu Jahal kata, engkau aku percaya semua. Tapi yang engkau bawa aku gak percaya. Ah, ini. Jadi gak percaya dia. Matanya Abu Bakar lain dengan matanya apa namanya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kepengen Nabi Muhammad mati, kepengen dia dicujang, kepengen dihabisin. Jangan hidup lagi manusia biar jadi pusing kepala kita. Sayyidina Abu Bakar kalau ngomong ke umbi bawa ummi ya Rasulullah. Aku tebus engkau punya diri dengan jiwaku dan jiwa ibu bapakku. Itu begitu sayangnya Abu Bakar. Bahagia di jiwa Nabi Muhammad. Tapi mata Abu Jahal lihat lain. Nih, manusia yang begini harus dikecek. Dibawain batu gede betul. Bertibani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia nggak lihat. Dia mau tibanin batu. Ah, selamat Nabi Muhammad. Dia naik dan suka Ka'bah. Nabi Muhammad nanti kalau sujud, dia melepas itu batu. Jadi dia Nabi Muhammad angkat kepalanya, batu jatuh. Nggak apa-apa. Ah, bohongin Nabi Muhammad Abu Jahal Dia belaga sakit. Belaga sakit. Eh bilangin gini. Muhammad kata gue sakit. Nah Nabi Muhammad kalau dikata Abu Jahal sakit, barangkali dia mau beriman. Nabi Muhammad mati kau kan rumahnya sakit. Wah bukannya sakit belaga di depannya digali lubang dalam. Dipakai araman-araman dikit. Ya, tikar-tikar rombeng terus situ. Nanti Nabi Muhammad datang, jadi watch saya jeblos. Lu rame-rame ini uruk. Begitu. Pikirannya Abu Jahal. Uruk. Injakin. Wah, Muhammad mati habis. Jadi kapan mau bikin mati Nabi Muhammad? Kasih tahu. Sama itu bangun teh. Abu Jahal sakit keras. Nah tukang ontel dipesenin. Begitu Muhammad jatuh, luruh buru-buru. Nah, jalan. Kira-kira tinggal beberapa puluh meter, Jibril turun. Ya Muhammad balik pulang. Dia nggak sakit, dia belaga. Ada lobang di depannya. Kalau engkau jatuh mau diuruk, balik saja pulang. Abu Lahab udah lihat Abu Jahal nih, udah lihat Nabi Muhammad udah dekat. Dia udah harapkan mati ini hari Muhammad. Eh Jibril turun. Kita bilangin, bilang Abu Jahal, dia lupa ya, di depannya ada lubang yang jatuh. Nabi Muhammad nggak pakai tambang. Wah pakai entar. Itu tanah bikin ke bawah, bikin ke bawah, bikin ke bawah. Kata orang Jakarta nih, klik-klik dia kelihatan. Jauh nih. Udah nggak ada harapan. Tambang udah habis. Abu Jahal begitu jauh. Itu tanah turun bawa dia. Habisnya. Ya. Teriak-teriak nih Abu Jahal bilang begini begini begini begini minta maaf sekarang panggil Nabi Muhammad Nabi Muhammad begitu baik di punya hati tengok tengok lihat Abu Jahal jauh klik-klik ah, janji kami selamatin beriman kepada engkau aku percaya asal aku sekarang diselamatin Nabi Muhammad turun tangannya tutannya angkat naik ke atas tutannya bawa Abu Jahal dipegang tangannya jelik ke atas bener lu pandai betul sihir lu gak ada orang yang pandai engkau gitu. terima kasih banyak dia gak beriman tapi begitu gak beriman orang yang sudah dipatri di hatinya nggak bakal beriman Saban Sari lihat Nabi lain daripada mati Abu Bakar lihat Nabi mati Sirina Umar lihat Nabi bagaimana cintanya ah, dia mau oh, berketan sama Nabi jadi selesai sekalian saya mau ajak kembali nanti Pak selesai sekalian Bagaimana Nabi Muhammad mengajarnya, sahabatnya. Nanti insya Allah Ta'ala pengajar itu coraknya begitu sedikit berbeda. Jadi bukannya pidato-pidato saja, yaitu saya kepengen kembali kita menjadi orang yang mu'takid betul-betul. Orang yang beriman, yang mempunyai ilmu yang sampai kita kuat. Dan kita niat mau ajarin teman-teman kita kalau kita dapat ngaji. Ini anak-anak yang saya ajarin tadi banyak berpuluh-puluh Saya harapkan dia dapat ngaji nanti kamu ngajar ya jangan tiba ngaji dulu nggak ngajar ngajar aja nanti lihat anak-anak bapak-bapak doain ini yang saya mau didik supaya mereka itu mendapat ilmu yang manfaat nanti saya suruh pidato nanti saya mau pidato beberapa tempat mau pidato sana sini sana sini beberapa masjid anak-anak murid saya saya mau bawa nah, ini anaknya saya bikin saya nanti bacakan doa kepada mereka itu ini yang saya harapkan daripada anak-anak yang sekarang lagi dalam belajar jadi bukan bulan mulai, baru mukadimah. Cara mengaturnya bagaimana? Coba ini pertengahan, mana yang sudah sampai di atas, mana yang masih di bawah. Doain ya bapak-bapak, cita-cita saya yang mau hidupkan ilmu, hidupkan umat, mencerdaskan umat, supaya membangun kita sama dengan pemerintah membangun negara dengan begini laju ah kita lajukan lagi kita punya akhlak kita punya iman supaya tetap tidak berubah bagaimanapun keadaan dunia dan tetap bisa Allah kita selamat dari dunia sampai di negeri akhirat. Ini yang saya sampaikan ya sekitar beberapa menit dan ini insya Allah saya cita pada kira akan datang saudara ambil sana depan ikut pace nanti pelan-pelan sekelima sekelima jadi saudara dapat gaji sampai di rumah apa yang kita dapat dari madrasah apa dari pengajian dari Pak Hadir gue lupa kalau ingat habis nah, ini nanti kita pulang ditanya nih kita bacakan ah jadi ada yang kita bawa pulang berkatnya ini bawa pulang ajarin orang dan insya Allah taala begini Allah taala dan mungkin ini orang ramai-ramai nanti kumpul di sini yang mana belum bisa baca Quran insya Allah taala paling lama dalam tempo satu bulan dua bulan mungkin bisa saya bikin saya lagi suruh besar Kapan boleh besok itu. Jadi lihat, diajarin bareng rame-rame baca. Dia tunjuk. Insya Allah dengan lekas kenal, mau suruh tulis mulai. Saya udah bawa contohnya. Maka dengannya demikian akan kampung Bali Matraman boleh ikut belajar orang yang belum kenal huruf Quran. Jadi supaya rata bisa baca Quran. Jadi kalau sudah Quran kita bisa baca. Ini yang besok Quran akan cari kita, dia bela kita, dia syafaatkan kita Allah nggak mau kita syafaatin sama Quran naudzubillah Quran besok akan datang sama kita begitu cantik atau ada atarifuni apa Tuhan kenal sama saya Bolehlah, anal Quran aku ini Quran datang untuk syafaatkan kita kita lagi susah ada yang tolong besok di hari kiamat harus bangga kita sekarang kita mau belajar Quran sekarang kita mau kembali kepada Quran inilah niat saya daripada yang demikian saya kira cukup sekian jadi doain saya bikin lama bikin sehat dan cita-cita saya banyak sekali Insya Allah taala. Inilah yang kami sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afuninkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras FM, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Cahaya Pagi 95,5 Ras FM Jakarta Terima kasih atas segala kebersamaan Anda di acara ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin.